kawaidil ammah ya sejumlah kaidah-kaidah utama dalam syariat kita yang berimbas pada pemahaman, pengenalan serta ya pengetahuan yang lebih mendalam tentang segala yang berkaitan dengan mahasin syariah dan masalih al-ibad. Yang berkaitan dengan mahasin syariah mengetahui tentang keindahan, kesempurnaan ya syariat Islam ini dan masalih al-ibad. Yang kita bisa menjangkau bahwa setiap ya detail syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada juz'iyat yang ketirah pada setiap juziat bagian-bagian furuk yang demikian banyak itu semua mengarah kepada masalah alibad mengarah kepada kemaslahatan ya bagi hamba Allah Subhanahu wa taala dan demikianlah dia inti dari syariatul Islam ya syariat yang mengutamakan ya kemaslahatan syariat yang mengutamakan asyumuliyah universalitas dan syariah yang kamal syariah yang sempurna yang tiada cacat pada syariat tersebut pada dirasat kita insyaallah taala dalam kesempatan yang mubarakah ini ya kita akan mengenal ya sedikit tentang yang uh, eh, wasilah untuk mengetahui hal tersebut yang oleh para ulama al-usul dan fuqaha mereka rangkum dalam sub bidang yang dikenal dengan ilmu al-maqasid ya yang dikenal dan kita tayyib dipaparkan oleh mereka dengan penamaan maqasid syariah sebagian ulama juga yang lain menyebutkan sebagai ilmu mahasin syariah sebagai ilmu mahasin syariah ada juga mengatakan ilmu masalih Ya, ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan. Taib. Dan yang menjadi acuan insyaAllah tabaraka wa ta'ala binadar bahwa risalah yang akan kita jadikan acuan pada daurat ini ya bertujuan ya untuk memberikan penjelasan mendasar secara umum tentang ilmu maqasid dan kita akan yang membahas atau mengkaji ya secara ringkas insyaallah risalah yang dituliskan oleh Syekh Sa'ad Al-Sitri rahimahullah hafizahullah taala ya pada kitab beliau atau risalah beliau Muqaddimah fi ilmu Maqasid. Ya ada beberapa kitab lainnya yang berbicara tentang ilmu maqasid ini yang ringkas namun paparan beliau pada risalah ini sepertinya sepadan dengan waktu yang diberikan ya oleh penyelenggara untuk kita mengkaji ilmu al-maqasid. Tayyib. Di mukaddimah kitab ini beliau eh, atau An-Nasir di sini beliau menyebutkan di mukaddimah awal setelah tentunya mukaddimah uh, madah secara umum dari penerbit beliau menyebutkan di sini mukaddimah fi ilmi al-maqasid syariah mukaddimah Ya bisa juga dibaca muqaddamah. Ya fi ilmi maqasid syariah. Itu sesuatu yang menjadi awal atau pijakan awal kita, pengenalan awal kita. Berkaitan dengan ilmu maqasid ya syariah. Bisa beliau menyebutkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada mukaddimat ini beliau hafizahullah taala menyebutkan beberapa hal yang berkaitan ya dengan makasid asy-syariah itu berkaitan dengan definisi tentunya dan hakikat dari ilmu al-maqasid ya dan juga ya beberapa uh, hubungan dan keterkaitan antara ilmu maqasid dan beberapa istilahat yang ada yang ma'rufah yang ma'ruf di kalangan usuliyin dan fukaha misalnya kaitan ilmu maqasid ini dengan ya al-ilal kaitan ilmu maqasid ya dengan al-ma'ani kaitannya dengan adillah syariah ya kaitannya dengan saddid darai dan istislah tapi ini beliau sebutkan di bagian mukaddimah nantinya kemudian juga beliau akan berbicara sedikit ya tentang uh, gambaran sederhana tentang taklil ahkam syariah serta tarikh yang muktasar perkembangan penulisan ilmi al-maqasid. Baik. Kita sebutkan tadi bahwa pada dasarnya ilmu al-maqasid ya merupakan atau awalnya merupakan sub bagian bahasan ya dari dirasat qawaidul usuliyah atau qawaidul fiqhiyah. Bahkan boleh digambarkan sederhana bahwa ilmu maqasid merupakan kumpulan qawaidul ammah yang akan berakhir kepada mas, kepada kaidah yang lebih pokok lagi yaitu al-masalih. Jadi keberadaan ilmu al-maqasid syariah itu tidak lepas dari pengetahuan pengenalan kita tentang kawaidul ammah, kaidah-kaidah dasar, kaidah utama pada syariat. Nah, nah sinilah kemudian nanti akan kita terangkan atau disebutkan oleh beliau rahimahullah wa ilmu maqasid itu berkembang ada prawu prawu eh, prabentuk ilmu ini itu seiring dengan adanya ilmu usul. Seiring dengan adanya ilmu al-qawaid. ya berkembang seiring juga dengan perkembangan dirasat ilmu usul dan ilmu al-qawaid. Namun pada masa-masa belakangan di kalangan mutaakhirin beberapa kalangan fuqaha dan uh, ulama kemudian membahas ilmu maqasid ini secara terpisah. Ya, membahas ilmu maqasid ini secara secara terpisah. Akan kita sebutkan nanti insyaallah taala ya ya beberapa hal yang menjadi sebab atau mengapa mereka hingga melakukan hal seperti itu. Ya, kenapa ilmu yang seharusnya bahagian dari dirasat ilmu usul ini kemudian menjadi suatu disiplin keilmuan yang berdiri sendiri. di sini di mukaddimah awal setelah hamdalah dan salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengulas pertama kali tentang ta'rif al maqasid syariah. Al-maqasid jamak dari kata maqsad. Wa Ya, Tayyib rasa dari kata maksad ya dari kata qasada yang berarti ya al-ittijah wal ammu ya sebagaimana disebutkan pada beliau di sini rahimahullahu taala hafizahullahu taala wa 'alallahi qasdus sabil ya wa 'alallahi ya qasdus sabil ya ini ittijah ilaihi dan juga terkadang makna al-qasdu ini oleh kalangan fuqaha dan usuliyin juga disebutkan kepada beberapa makna yang lain lagi. Terkadang al-qasdu bermakna al-mutawassit. Ya sesuatu yang pertengahan. Ya sesuatu yang pertengahan terkadang juga bermakna al-mustaqim, sesuatu yang lurus, yang tidak menyimpang. Dan ada beberapa makna yang lain, ya, Makna yang lain disebutkan oleh ahli logat tentang makna al-qasdu ini. Tetapi makna yang akan kita uraikan di sini yang lebih tepat itu sebagaimana juga diisyaratkan oleh Syekh Hafizahullah bahwa maknanya di sini al-qasdu adalah al-muttajah ilaihi. Ya, atau bagaimana ittijah. Sebelum mengatakan al-maqsud lugatan al-muttajahu ilaihi bi aqsari turuq. Yaitu yang hendak diraih, yang hendak dituju dengan jalan yang paling singkat. ada maksud. Ya, ada. al-maksud kalau Allah Ta'ala wa 'ala Allahi qasdus sabil. Qasdus sabil yaitu sabil al-muttajah ilaihi dengan mana, bi aksar at-turuq, eh, jalan yang hendak diraih dengan ya titian atau Taib jalan yang paling sederhana, yang paling ringkas. Ada makna maksud atau kal maksud atau kasada lugatan. Adapun istilahan Adapun istilahan ada beberapa definisi dikemukakan ya oleh kalangan al-usuliyin wal fuqaha atau yang berbicara tentang ilmu maqasid ini dalam mendefinisikan مقصود داري مقاصد يا ايه مقاصد الشريعه كتب لي فقيل هي جلب المصالح الخلق ودرء المفاسد عنهم وقيل هي المعاني والحكم التي لاحظها الشارع عند وضع الاحكام طيب مسلم لما يذكر دو كتبان ديفينيسي Yang pertama kata beliau bahwa al-masalih atau al-maqasid adalah jalbul masalih. Jalbu masalihil khalq. Jalbu itu talab. Yaitu suatu bentuk upaya atau cara atau wasilah untuk mendapatkan masalihil khalqi. Untuk meraih sampai kepada yang namanya kemaslahatan. Akan kita sebutkan nanti makna al-masalih. Masalih dia muradif atau sebagian ulama mengatakan dia muradif, dia bersinonim dengan kata manafi. Jadi ya, kalau dikatakan jalbul masalih, yakni jalbul manafi. Ada menyebutkan bahawa al-masalih a'ammu minal manafi. Yaitu lebih luas daripada manafi dikarenakan pada al-masalih terkandung makna il mafasid. Terkandung makna dar al-mafasid. Kerana itu seperti Al-Iz Ibn Abi Salam ya rahimahullah taala pada kawaid beliau ya beliau ketika menyebutkan tentang kawaid masalih wal mafasid beliau mengatakan lebih layak dikatakan kawaidul masalih saja karena darul mafasid tidak lain adalah jalbu masa masalah pada penafsiran pada sisi yang berbeda tidak jauh berbeda ya karena itu beliau mengatakan bahwa al-masalih selalu terkandung makna daril mafasid dan setiap ahkam syariah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ketika kita bisa mengetahui ya dan mengerti maksud syar'i yaitu masalahil ibad maka demikian juga konsekuensinya harus kita ketahui dar mafa mafasid dengan keberadaan syariat tersebut ini salah satu definisinya yaitu jalbul masalihil khalqi wa dar'il mafasid kata beliau rahmatullah alaihi Wa qila hiya al-ma'ani. Al-ma'ani yaitu al-ilal. Al-ma'ani di sini ya dalam beberapa penafsiran dia lebih tepat dikatakan al-ilal. Sawa. Ada juga yang membedakan. Ya, tapi dalam banyak literasi di usul mereka lebih cenderung menyamakan antara al-ma'ani dengan mada al-ilal. Kata beliau waqilah hiya al-ma'ani wal hikam. Al-hikam dari kata hikmah. Nanti secara satu persatu akan kita sebutkan insyaallah. Allati lahataha asy-syari'u inda wati ahkamihi. Itu ma'ani, jadi kata beliau maqasid adalah ma'ani, adalah ilal, adalah hikam. Yaitu adalah illat dan hikmah yang lahataha asy-syari'. Yang mana syariat mempertimbangkan hal-hal tersebut. Ya, inda wati ahkamihi ketika syariat meletakkan hukum-hukumnya. Ya, sebagian yang lain membahasakan makna ini dan lebih lugas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-maqasid atau ilmu al-maqasid yaitu ya al-ma'ani wal hikam serupa ya yaitu al-ma'ani wal hikam wa nahwiha Itu kumpulan mata al-ma'ani dan hikam dan yang semisal. Kena nanti pada pembahasan tentang maqasid syariah, kita enggak hanya berbicara tentang ta'lilu syara' bil masalih, tidak. Kita tidak hanya berbicara tentang hikmatu tasyri'. Ada berapa hal lainnya lagi yang berkaitan dengan kawaid tasyri' yang tidak hanya sebatas dengan ma'ani wal hikam. Kita sebagian mengatakan al-hik al-ma'ani wal hikam wa nahwuha ya allati ra'aha syara sama yang dijaga di ya tayyib dijaga oleh syariatil Islam tayyib fit tashri' umuman wa khususan ya baik itu yang sifatnya umum karena nanti pada pembahasan maqasid kita akan berbicara tentang dua kaidah juga yaitu qawaidul amma fil maqasid dan ada namanya qawaidul juz'iyat ada kaidatul amma tentang dalam ilmu maqasid, ada juga maksudnya ada kawailu juz iya. Dan dalil-dalil syariat dari Al-Qur'an ataupun sunnah ya dan adillah yang lainnya dalam syariat kita itu akan mengarahkan kepada dua hal tersebut. Pada kawaidil amma dan kawaid ma'adha juz iya. Contohnya saja ya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firmannya, "Inna arsalnaka lin-nasi mata rahmatan lil alamin bahwa semua sebab diturunkannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke umat ini tujuannya mada rahmatan lil alamin begitu juga ayat-ayat tentang nafi al-haraj penafian al-haraj menafikan hal-hal yang memberatkan ya menafikan hal-hal yang memberatkan demikian juga ayat-ayat tentang ya al-yusr wal usr Jadi sifatnya mana? Kawaidul, kawaidul amma. Dan setiap syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di hadapan kita bagi hambanya, ya itu adalah syariat yang sifatnya rahmatan lil alamin. Tidak ada kezaliman. Ya syariat yang juga akan berimbas kepada keadilan. Ya, dan syariat itu juga selalu mengedepankan at-taisir. Mengedepankan at dan tidak ada satu hal pun yang memberatkan dari syariatul Islam. Nah, ini kita katakan umuman. Jadi maqasid ya, maqasid syariah akan menjaga hal tersebut. Ma'ani wal ilal dan yang semisalnya yang sifatnya umum tadi ataukah juz'iyah. Juz'iyah bertibar satu persatu bahasan dari syariat. Contohnya misalnya tentang syariati zakat. Aisyah ayat ala dalika. قال سبحانه وتعالى ya mana طيب apa pada akhir ayatnya tutah ir hum wa tuzakki tuzakkihim hatta maqsad syar'i maqsad syar'i dari mada salat atau zakat zakat ya kan khut min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ya ini pertama yang kedua tuzakki tuzakkihim Jadi tujuan adanya az-zakat bukan untuk mengambil harta orang tanpa ada gaya tertentu, tanpa ada tujuan tertentu, tanpa ada yang maksud syar'i tertentu. Tidak, ada tujuannya, yaitu tuzakihim. Jadi namanya maksud syar'i yang sifatnya juz juz'i. Sama hanya qauluhu subhanahu wa ta'ala inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, maksud syar'i dari ibarat salat Salah satu di antaranya mana? Tanha al-fashai wal mung wal munkar. Ada maksud syar'i yang sifatnya juz'i secara partisi bagian ya yang merupakan maksud dari ibadah ibadah salat. Iya. Ini jadi itu definisinya jadi khusus umuman wa khususan tujuannya mana? Untuk jalbi masalihil ibad. Tujuannya untuk jalbi masalih masalihil ibad. Ini mungkin definisi yang lebih uh, luas cakupannya untuk berbicara tentang makasid syariah. Di makasid syariah al-ma'ani. Apa kita kata di ma'ani? Adalah al-ilal. Ada mengatakan ma'ani itu ilalil maksudah. Eh, ilal syariah yang memang diinginkan keberadaannya oleh syari ya oleh syari oleh syariat oleh So, dari sisi makna ini, kalau kita katakan bahawa ma'ani ini identik dengan ilal, nanti juga ada dua penafsiran di kalangan ya usuliyin, atau di kalangan ahli maqasid. Ada menafsirkan al-ilal ini sebagai suatu makna al-munasib li syar'il hukum. Jadi, sering kita dapatkan di dirasat al-usul juga, wadi maksud dengan al-ilal, yaitu suatu makna yang sesuai fi tashri'al tashri'al hukum. Yang berikutnya yang diterangkan nanti oleh beliau juga bahwa al-ilal itu adalah tayyib ma yatarattabu ala tayyib al-wasfu al-zahir al-mundabit ya allati yahzulu min tanzil asy-syari' ini akan disebutkan oleh beliau rahmatul hafizahullahu taala ya tayyib ikhwan لديه المعاني حتى العلل والحكم التي لاحظها الشارع عموما وخصوصا تجوانا ماذا يا untuk مصالح العباد كمان عند وضع أحكامه عند وضع أحكامه سن الظرفية يا ده بمعنى الظرفية yaitu في البداية mulai dari awal وضع الشرع sampai ya penerapan syariat itu selesai Ya, itu akan bergulir bersama dengan ilal dan akan bergulir bersama dengan adanya hik al-hikmah. Ini definisi dari ilmu maka ilmu maqasid. Jadi pada ilmu maqasid yang kita mempelajari mada al-ilal dan hikmah. Kita pelajari tentang tujuannya, itu masalih al-ibad. Dan juga yang kita pelajari nantinya pada ilmu maqasid di sini bagaimana hubungan antara maqasid syara' dengan wada ahkam syariah. Ya, hubungan antara ya, hubungan antara ilal tadi dan hikmah tadi di saat syariat kita Allah Subhanahu wa taala menerapkan syariat. syariat tiga hal yang akan atau paling penting dipelajari pada ilmu maka al-maqasid. Baik. Berikutnya kemudian Syekh di sini hafizahullah setelah neraka, tentang ta'rif Ini ada beberapa istilahat yang berkaitan dengan definisi tadi Beliau menyebutkan Alaqatul makasid syariah Bima laku bihi ittisal Itu alakah makasid Hubungan antara makasid syariah Dengan beberapa yang berkaitan erat dengan istilahnya Istilah makasid Asyariat tul maksad dan sini tadi kita sebutkan ada berapa istilahat yang ada yaitu al-illat atau ilal. Apa lagi? Al-hib, al-hikmah. Ya, al ilat dan al-hikmah. Sini beliau menyebutkan al-farqu bainal illati wa maqasidis syariah. Ini tentunya ala ra'yi man farraqa bainahuma. Ini tentu dalam anggapan di kalangan ahli maqasid yang membedakan antara al-illah dan ma dan maksud asyari. Karena sebagian yang mendefinisikan maqasid syariah mereka menyebutkan bahwa maqasid syariah yal ma'ani. Ada mata yal maqasid syariah yal ghayatu al-hakimah. Ya. Yang mana tentunya kalau kita mengatakan maqasid syariah adalah al-ma'ani mujarrada. Dan maqasid syariah adalah gayat yang hakimah. Tidak lain itu adalah illat. Ini pandangan yang lain pula dari kalangan para ahli maqasid yang menyebutkan bahwa al-maqasid tidak lain adalah al-il al-illah. Wal illatu hiya al-maqasid. Dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Ya nggak ada perbedaan di antara keduanya. Ini kalau kita tawassu, kita berpanjang lebar, ya kita menerangkan makna illat itu apa. Ya makna illat itu ma, ya itu mana? Nah, nah, di sebagian ahli makasid yang lain termasuk Syekh Hafizahullah, lalu yang dirajahkan oleh Syekh juga, ya cenderung membedakan antara illat dan makasid syariah. Lalu dia mengatakan al-farqu bainal illati wa maqasid syari syariah. Perbedaan antara al-illat dan maqasid syariah. Dia mengatakan al-illatu hiya ma yalzamu min wujudiha wujudul hukmi wa yalzamu min intifaiha intifaul al-hukmi. Ini definisi illat yang muradif dengan makna sabab. Hadis definisi ilah indah indal ya itu yang mereka sadur dari sebagian kalangan ahli mantik. Bahwa illat adalah ma yalza min wujudiha. Ya wujudul hukum. Ya kapan illat ini ada, maka hukum itu ada. Dan yalza min intifaiha ketika illat ini tidak ada, maka hukum juga tiada. Contohnya misalnya zawali syamsi illat li fardiyati salat ya ke waktu zawal itu adalah illat atau sabab fardiyah wajibnya salat salat zuhur. Nah, ketika tiba waktu zawal furidat salat salat zuhur. Tetapi ketika illatnya tidak ada, apakah diwajibkan? Tidak tentunya. ada, Dikarenakan illatnya mun mentafiyah. Kena ilatnya tidak ada. Nah nanti salat duhur akan ada apabila sudah tiba waktu zawal. Jadi kita katakan tadi bahwa illat terkadang ada e, dia sama dengan makna as-sabab dalam pandangan sebagian besar kalangan usuliyin. Ini disalur oleh beliau rahimahullahu taala. Dan ter, sepertinya bukan ini makna yang diinginkan yang untuk kita mengatakan bahwa ada perbedaan antara illat dengan maqasid, tidak. Ya karena seperti itu nggak ada kaitannya dengan mana maksud syar'i. Karena dengan mata maksud syar'i dan bukan bagian dari definisi yang kita sebutkan tadi. Kalau kita mengatakan bahwa maqasidus syariah adalah al-ma'ani, itu adalah illat, itu bukan sabab. Karena berbicara tentang maqasidus syariah itu selalu mengacu menuju kepada jalbil masa masalih dari kumpulan rangkuman sejumlah kawaid dan sejumlah gambaran-gambaran syariat kita untuk mengambil suatu kesimpulan. Sabab tidak. Sabab itu selalu berlaku secara juz'iyah. Berlaku secara juz juz'iyah. Kapan diwajibkan zakat? Hah? Kamalin nisab, haulan, haulanil haul. Ada sababu sawla. Yang oleh sebagian usuli mengatakan keduanya itu adalah illat fardiyati fardiyati zakat. Apakah itu dikatakan ya maksudun syar'i fardiyatu zakat kita sudah sebutkan tadi. Maksud syar'i fardiyatun zakat tuzakki tuzakkihim. Ya kan? Maksud syar'i de fardiyatus salat tanha an fahsya'i wal munkar. Suatu yang berbeda kalau kita mengatakan bahwa illat inilah bahagian dari maqasid syariah. La. Tentunya bukan yang ini diinginkan. Jadi kata beliau di sini illat ma yalzamu min wujudiha wujudul hukum wa yalzamu min tifaiha intifaul hukmi. Seharusnya ada tambahannya ya, bidatihi atau latihan. Tayyib. Lantas beliau melanjutkan. Yatajalla al-farqu bainal ilal wa maqasid asy-syari'ati fi ma ya'ti. Ya. Kalau tadi kita sebutkan bahwa illat lebih tepat dikatakan sebagai mata wasfun zahirun mun dhabit. Seperti kita sebutkan tadi. Ada kita isyaratkan bahwa yang dimaksud dengan illat itu adalah wasfun zahir mada ya, yang mendabit yang yahsul min tanzilil hukmi alaihi maslahah. Ini definisi ilat yang lebih tepat kalau kita hendak berbicara tentang ilmu makasid agar jangan nanti terlalu rancu. Ya, karena berbicara tentang hikmah ada berapa definisi. Di ahli tasawuf berbeda definisinya. Ya, di ahli ma'rifah juga berbeda. Dia ilmu usul juga berbeda dan ilmu maqasid juga berbeda. Sama dengan ilal. Ilal indal mantiqiyin itu enggak mesti sama dengan definisi ilal indal usuliyin. Definisi ilal indal usuliyin itu juga enggak mesti sama dengan ilal indaman ahli maka maqasid. Kita berbicara tentang ilmu maqasid, berbicara tentang ilalil ahkam. Maka harus kita ada tasawur di kepala kita itu bukan ilal indal usuliyin. Itu adalah ilal indaman. Indah ahli maqasid tentunya. Nah, ilal indah ahli maqasid ada dua penafsiran yang lebih cenderung sebagian besar ulama cenderung itu penafsiran yang kedua. Bahwa ilal dalam ilmu maqasid adalah wasfun zahirun mundabit. Dia adalah wasfun zahir, perhatikan. Wasfun zahir. Kata zahir ini harus ada tanda kutip karena untuk membedakan dengan hik al-hikmah. Ya dia wasfun zahirun mundabitun Tayyib yang mana dengan adanya illat tadi allati yahsulu bi yahsulu min tanzilil hukmi biha maslahah. Yang mana dengan adanya illat ini ketika suatu hukum syara yang diturunkan atau diwajibkan disyariatkan kepada hambanya itu akan terdapat kemaslahatan. Ya maslahat ini mada Wa maqah maqasidil ammah. itu tidak. Makasid itu tidak lain adalah tujuannya maslah, maslahah. Atau bisa perhatikan di sini bahwa ilal sendiri merupakan robot hukum dengan masalah, dengan maslahah. Pengikat antara hukum syar'i dengan mata mas, maslahah. Di sini yang dikatakan tadi ada kemiripan dengan maka makasid syari, makasid syariah. Tapi perbedaannya ada ada dekik perbedaannya. Hanya berikan contoh misalnya untuk lebih mudah. Kalau saya misalnya kita berbicara tentang ayat-ayat tentang uh, tahrim al-khamar. Ya, ayat-ayat tentang tahrim al-khamar. Kalau kita rangkum ayat-ayat dan hadis-hadis tentang tahrim al-khamar, mas sabab atau ma tu tahrimi. Apa sebab pengharaman khamar? Isya illat. Iskar. Santum. Illatnya adalah mana? Iskar. Ya kan? Illatnya adalah iskar. Maka semua apa saja, bukan cuma khamar. Semua yang dia nanti akan berimbas pada iskar, ya berimbas kepada iskar, memabukkan, ya entah itu minuman, ya entah itu makanan, ya entah itu cemilan kalau ada, ya dimakan pada batasan atau kadar yang wajar memabukkan. Ya dimakan, dikonsumsi pada kadar yang wajar itu maka memabuk. Memabuk ini harus ditandai ya bahwa setiap yang dimasuk pada ilat itu suatu pada kadar yang ma'ruf. Jangan nanti berasumsi, nah, de, si fulan kalau minum ini dia nggak mabuk. Iya, benar, tapi dia di luar kewajaran, dia manusia nggak normal. Misalnya, orang gila kalau minum minuman khamar belum tentu dia mabuk. Atau kalau dia mabuk susah dibedakan. Memang dasarnya dia akalnya nggak berfungsi, ya kan? Ya kullu ma al akal. Nah, Rasulullah Yusakal bi kalau dia akalnya sudah disibukkan dengan junun, gimana mungkin dia bisa mabuk lagi? Jadi, hada pada kata yang lain kadar yang wajar. Padahal, Ya, ini namanya mata ilat sebab pengharaman khamar. Yang wasfun zahir. Sifat yang zahir ada muncul berubah keadaan dari keadaan, halat dari halat. Seorang yang dia biasa-biasa aja muncul tanda-tanda tertentu menunjukkan dia is iskar, dia wasfun zahir mundabit. Artinya mundabit ini berlaku mustamir. Ini berlaku secara baku siapa saja. Ya, siapa? Siapa saja yang dia mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, semisal dengan khamar akan mengalami hal yang sama. Jelas sampai di sini? Nah, kapan iskar ini dijadikan panduan hukum syariat tujuannya untuk kemaslahatan? Tujuannya untuk kemaslahat, kemaslahatan. Ini namanya il illat. Ini namanya illat. Nah, kalau saya tanya sekarang, maksud syar'i Eh, sebutkan tadi wa maksad syar'i itu adalah masa masalahnya. Nah, kalau maksud syar'i dari mana Tahrim al-khamar mana? Siyanatul akal. Satu tidak. Hifz al-akal. Jadi ada perbedaan di sini. Jadi taklil ya sebab pengharaman ilat pengharaman khamar karena iskar. Maksud syar'i dari pengharaman khamar hifz akal. Sekarang saya tanya, wasilah untuk siyanatul akal mana? Darah mafsadah tadi, apa mafsadahnya tadi? Is iskar dan huwa ainul mas maslahah. Jadi kita katakan bahwa illat adalah salah satu wasail menuju mada masa masalih atau untuk mentahkik adanya masalih dengan adanya illat. Jadi kalau kita berbicara panjang lebar nanti kalau Allah mudahkan salah satu turuk metode untuk mengetahui sesuatu itu maksud syar'i atau tidak itu dengan adanya munasabat fil ilal harus ada munasabah dengan il, ada keselarasan dengan ada tidak adanya suatu il, suatu illat tadi. Tayyib. Masya Allah Ta'ala. Misal akhir, Contohnya misalnya kisas. Ya kan? Apa uh, illat yang pemberlakuan tashri' al kisas? Perintah mana kisas? Ya? Kisas itu mana? Hak yang diberikan semisal dengan jinah jenayah dan ada ketetapan-ketetapannya tertentu. Ya, kalau membunuh kisas al-qatl, diyad menggalalah. Ya, kalau juruhat sesuai dengan juruhat yang semisal. Nah, hatta kisas. Tapi apa taklilnya? Hah? Secara umum jangan ambil satu persatu. Kalau qatl salah satu bagiannya, ya kan? Mana juruhat salah satu bagiannya. Mana taat at-ta'addi 'ala al-ghair, ya tidak? melampaui batas atau melanggar hak-hak orang lain. Ya, melanggar hak orang lain, orang lain ta'addi 'alal ghair. Ini ta'lil qisas. Nah, siapa saja yang ya ta'adda 'alal ghair, ya yuqtassu bima ya dia dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya dibalas dengan sesuai apa yang dia lakukan. Kama fi qouli subhanahu wa ta'ala wal juruhatul qisas. Dan setiap cedera yang diberikan seseorang dikenakan kisas. Al-ainu bil-ain, mata dengan mata. Apalagi al udun dengan udun, telinga dengan telinga. Iya. Dan juga pada beberapa hadis disebutkan tentang masalah al kisas, Hada ta'lilul al kisas. Nah, apa maksud syar'i dari kisas? Maslahat yang lebih luas lagi dari hanya sebatas ta'addi alal ghair. Itu mana? Hifad atau siyanatu nah an-nafs. Ya. Kama fi subhanahu wa ta'ala inna fil qisasi haya hayatun. Sesungguhnya pada kisah itu terdapat hayat. Ya kehidupan. Ya kehidupan bagi yang lain. Ya ketika seseorang ya diberlakukan padanya kisah artinya kita menjaga ya jiwa yang lain. Kita menjaga kehidupan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain yang lainnya. Hada maksud berlaku pada seluruhnya. Karena sianatu atau penjagaan atau hifat an-nafs bukan hanya pada kisas. Ya, pada beberapa ahkam syariah lain juga berlaku. berlaku. Tetapi ta'addi alal ghaib dia illat yang secara khusus berlaku kepada ki kisas. Nah, ini ya, perbedaannya antara mana al illat dan makasid syari maksad syar'i. Kata beliau jadi al illatu kata beliau yatajalla al farqu bainal ilal wa maqasid syariah fima ya'ti. Pertama, perbedaannya kata beliau al illatu mawjudatun qabla wujudil hukmi. Al illatu mawjudatun qabla wujud al hukum Hada zahir. Jadi illat itu ada Ya bahkan apabila suatu negeri misalnya tidak diberlakukan suatu hukum syara, ilat hukum syara itu tetap ada. Dan tetap berlaku walaupun pada hukum tersebut tidak akan diberlakukan hukum tadi. Mungkin dikarenakan semua warga negaranya bertakwa, mungkin. Ya? Atau mungkin kena kejahilan warga yang ada tetapi bukan dikarenakan tidak adanya hukum maka tidak adanya illat al-hukum. Jadi al-illat mawjudatun qabla wujud al-hukum. Bahkan illat itu sebagai sebab terjadinya hukum tersebut. Wa syariah la tujadu illa ba'da wujudi ahkamiha. Ya sementara maqasidus syariah itu tidak akan kita dapati keberadaannya ya wujudnya kecuali ba'da wujudi ahkamiha. Kecuali setelah ahkam syariah itu ada. Karena maqasid syariah itu adalah natijah kesimpulan dari semua ahkam syari syariah. Jelas ya? Kesimpulan jadi tidak mungkin akan ada kesimpulan yang sederhana ini, yang simple ini, yang mencakup seluruh bagian-bagian syariat kecuali ahkam syariahnya ada terlebih dahulu, terlebih dahulu. Sementara ilat itu ada sebelum adanya hukum. Ya, illat itu ada sebelum adanya al-hukum. Nah kalau seorang misalnya dia hafara hafratan atau bi'ran, dia menggali lubang di pinggir jalan depan rumah dia. Tetapi tariq nas Hatta illat aula. Illat illat illat lidhaman, ya kan? Illat nanti dia akan membayar ganti rugi siapa saja yang mendapatkan imbas dari perilaku dia. Ya enggak? Tetapi kalau tidak ada yang terjatuh, dia doman atau tidak? Anak gali lubang depan rumah anak misalnya hari ini. Nungguin yang jatuh nggak ada. Saya bayar doman lama. Tunggu besoknya, setahun kemudian tidak ada juga yang jatuh. Saya bayar doman. lah. Tapi akhirnya mau juta ulah mau juta. Artinya, kapan seseorang terjatuh pada perbuatan yang saya lakukan tadi alayah, maka saya dikenakan doman doman. Itu namanya ilat di situ. Dia ada harus ada sebelum adanya adanya hukum. Ya dia ada sebuah adanya hukum berbeda dengan mata makasih syariah nanti ada hukum syarat terlebih dahulu baru kita bisa melihat maksud syariahnya kemana iya yang berikutnya makasih syariah hiyal umur allati Curi al hukmu min ajliha <clears throat> kata beliau rahimahullah Perbedaan yang kedua, wa maqasidus syariah al umur allati syuri'a al hukm Maqasidus syariah adalah beberapa ya hukum atau beberapa perkara yang mana hukum syar'i disyariatkan karena sebab hukum tersebut ada. Ya, misalnya ini hadis Abi Musa tanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang isti'dzan. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal isti'dzanu li ajli basar." Ya, innama ju'ilal isti'dzan li ajli basar. <clears throat> isti'dzan ada diberlakukan syariat isti'dzan. Orang nggak boleh nyelonong-nyelonong aja masuk ke rumah orang. Ya, pada hudud yang diperbolehkan dengan kadar yang ma'ruf syar'an dan urfan tidak diperbolehkan. Kecuali mada? Is isti'lan. Taib, apa hikmahnya? Apa maksudnya? Liajli basar, itu sianatul basar. Hifat al-basar, menjaga penglihatan. Menjaga ya, menjaga penglihatan. Taib itu maksud syar'i. Ada maksud syar'i. Ya, bahwa istidzan meminta izin kepada seseorang sebelum masuk ke rumah dia itu untuk menjaga penglihatan kita jangan sampai seseorang atlaqa basarahu. Dia membiarkan pandangan dia melihat ke rumah orang, ke aurat seseorang tanpa izin dari yang punya rumah. Contohnya lainnya lagi untuk hukum yang berbeda. Hah? Ini biasanya ikhwan kita paling hafal ini yang syabab. Ya masyarakat syabab, man istata'a minkum al-ba'ah fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil Aghaddu basar. Aghaddu basar. Dua hukum yang berbeda dengan maksud syar'i yang sama. Yang satu tadi istiqdan Tujuannya menjaga pandangan. Terus menikah. Ya, siapa yang sanggup untuk menikah, menikah. Di mana? Karena salah satu maksudnya Fa'innahu innahu basar. Karena dengan menikah itu akan menjadikan seseorang bisa menjaga pandang, menjaga pandangan menjaga pandangan. Dan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda ini itu ada. Ya, diadakan hukum ini setelah itu kemudian ditentukan qaid diiringi dengan adanya mak maksud syar'i. Ya, ya, maksud syar'i inilah yang kemudian hukum itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Iya. Tetapi nanti bukan berarti seseorang itu menikah hanya sebatas dia menahan pandangan. Ya atau tidak? Nah, misalnya karena dia tidak sanggup menahan pandangan maka dia diwajibkan nih nikah. Masih ada lainnya lagi, ada ilatnya, ada sebabnya. ya atau tidak? Ya apa ilatnya? Hah? <laughs> apa ilatnya nikah zuan? Hah? Ibrahim. Al-ba'ah? Datang lagi al-ba'ah. Apa al-ba'ah? Hah? Iya, kemampuan tahir sama batinan ya. Tidak usah dijelasin panjang lebar. <laughs> Iya, kemampuan tahir sama apa? Batinan. Hati ilatnya. Ketika dia sanggup, barulah masuk pada kontes perintah fal yatazaw, fal yatazawwaj. Baik. Iya. Nah, wal ilal usafun rabat al-hukma biha wujudan wa adaman. Sementara al-ilal adalah beberapa sifat tertentu pada hukum syarak. Jadi kalau kita bicara tentang sifat, perhatikan itu selalu wasfun ya muttaridun mundabit. Harus wasaf yang memiliki dua sifat. Muttaridun dia harus baku. Ya dia mengiringi hukum itu selalu. Yang kedua dia mundabit. Dia tepat arahannya. Cocok dengan hukum tersebut. Ya. Jadi al-ilal adalah wasfun rabatal rubital hukmu biha wujudan wa adaman. Yang mana hukum ini akan diikat dengan asaf tersebut ada atau tidak tidak adanya. Ya, contohnya tadi sudah kita sebutkan tadi wa illatu wujub nikah mana alba albaah. Ketika seseorang misalnya dia memiliki kemampuan albaah, maka dia diperintahkan untuk menikah. Untuk menikah illatu ha itu tidak. Ya, wa istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Ini ada masalah sering dipopulerkan di kalangan usuliyin. Apabila takarrar al-ilal, apakah takarrar al-hukum? Takarrar al Ada mengatakan iya katanya. Kalau ber berulang ilatnya berulang juga hukumnya. Jadi pamin sata minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Ketika dia sudah menikah, dia qadir alal ba'ah lagi. Oh, Pak Adri ketawa, karena jadi malu. <laughs> dia tertua masalahnya kan yang belum Sementara al-ba'a katakarrarat. <laughs> iya, jadi seperti itu. Jadi, ada mengatakan seperti itu. Ala ala kulli masalah yang lain. Yang ketiga yang berikutnya, al-illatu tata'allaqu bi afradil ahkam syariah. Al-illat tata'allaqu bi afrad atau juz'iyat. Itu berkaitan dengan juz'iyat, afrad ahkam syariah. Bainama al-ghalib mifi maqasid syariah ittisafuha bil umumi shumun. Ya. Ba'al illa tata'allaq dengan afradil ahkamil syariah. Illat ini kaitannya hanya dengan afrad, juziatnya, partisi dari syariat. Sudah saya sebutkan tadi kan bahwa illat dalam masalah ini ada muradif, ada semakna bersinonim dengan kata sabab. Saya katakan illat ya atau illat mana fardiyatil zakat sudah kita sebutkan tadi. Mana? Ha? Al-haulainil haul dan mana? kamal nisab illat nikah ya istita'atu fil bah al ba'ah ya kan nah ini yang kita katakan il illa dia berkaitan dengan satu persatu ah ahkam syari ahkam syariah illatus siyam mana apa ilatnya asyam jadi para ulama berbeda pendapat pada ilat siyam beragam mereka sebutkan ya ada yang mengatakan ilat siyam itu mana untuk ya uh, tanzil atau untuk menurunkan mata asyawah syahwat ada matakan untuk mata ya untuk untuk bisa uh, melihat keberadaan orang-orang fukara dan masakin dan mengerti tentang keberadaan mereka ada menunjukkan banyak hal tentang hal seperti itu yang mana di sini mungkin sebagian yang mereka sebutkan itu lebih tepat dikatakan hikam, lebih tepat dikatakan hik, hikmah. Ya, tapi ini disebutkan oleh seperti Al-Kasani dan semisalnya. Jadi ini yang saya maksudkan tadi itu masuk kepada afrad ahkam syari syariah. Sementara pada makasid syariah lebih umum. Kata beliau, Baina al-ghalib fi makasid syariah ittisafuha bil umum syumul. Sementara pada makasid syariah fil ghalib ini bukan seluruhnya. Ya karena ada makasid syariah yang ammah, ada makasid syariah juz juz'iyah. Ya, maka syar yang amma ini berlaku fil ghalib tayyib ittisafuha bil umum wasyumul. Ini salah satu di antaranya. Ya, maqasid syariah berlaku secara universal. Berlaku menyeluruh kepada semua aspek besar aspek-aspek hukum syarak. Ya bahkan tadi kita terangkan juga kita isyaratkan bahwa maqasid syariah ya, terkadang yang sifatnya amma ini mewakili kawaidut tashri yang umum Contohnya misalnya min maqasid min maqasid syariah mana? At-taysir. Wa di antara qawaidul ammah mana? Tay at-taysir. Ingat? Min maqasid syariah mana? Ada min idrar. Di antara qawaid syariah mana? La darar wala wala dirar. Min maqasid syariah i'tibarul qasd. Al-qasdu fil amal min qawaid mana? Fiqhiyah syariah mana? Al-amalu bi maqasid bimakasidiha. Dan kawan-kawan yang belajar mempelajari idul fikih ngerti bahwa kawaidul ya ammah ini berlaku kalau tidak seluruh pada ahkam syariah berlaku pada sebagian sebagian besarnya. Berlaku pada sebagian besar ahkam syariah. Sementara makasud syariah itu banyak mewakili kawaidul am kawaidul ammah. Nanti kita dapatkan makdimin makasud syariah tesir bim makasud syariah ماذا رفع الجهل بمقاصد الشرعية اعتبار القصد بمقاصد syariah semuanya masuk kategori ماذا قواعد قواعد ammah قواعد yang berlaku secara umum pada banyak contoh aplikasi hukum syariat ini membedakan antara al-illat dan makasid syari syariah yang berikutnya di sini beliau menerangkan juga ya antara istilah yang lainnya yaitu antara al-farqu baina al-illati wal hikmah ya perbedaan antara al-illat wal wal hikam atau wal hikmah tay masyaallah wal hikmah ya ini beliau enggak sebutkan definisi al hikmah di sini ya Fa al-hikmah atau al-hikam itu mufrad dari kata hikmah dan tentunya berasal dari kata al-hukmu. Yang rata dari kata al-hukmu yang identik dengan makna sabat. Yang bermakna dengan makna sabat. Ada makna yang lain yang bermakna al-qada ya dan dan selainnya. Nah, kita enggak kasih itu tentang makna hikmah ini. Ya lugatan. Fal hikmah inda ahli al-maqasid Hikmah yang disebut oleh ahli maqasid. Ya, cerai adalah ya ma yatarattab ala tashri' min jalbil masalih wa takmiliha wa dar'il mafasid wa taqlil wa taqliliha. Itu hikmah. Jadi hikmah ma yatarattab ala tashri' semua imbas. Ya, yang ada dari tashri' ahkam syariah. Jadi ya, penerapan hukum-hukum syara berupa jalbil masalih untuk mendapatkan kemaslahatan dan takmiliha menyempurnakan kemaslahatan tersebut ataukah daril mafasid wa takliliha ataukah menolak setiap bentuk mafsadah atau mengurangi mafasid yang ada jadi namanya mata al-hik al-hikmah ini dimaksud dengan al-hikmah karena itulah juga salah satu diantara antara ibarat yang sering diungkapkan oleh para ahli maqasid tentang ilmu ini, mereka mengatakan ada maqasid ilmu hikmah. Ya karena natijahnya sama, masalihil ibad. Ya dan juga masdarnya juga sama, itu tashri'us syari' syariah. Itu dengan keberadaan syariat yang tujuannya masalih al-ibad. Ini enggak jauh berbeda dengan mana definisi hik al-hikmah. Ya, Jadi menerangkan tentang perbedaan antara al-illat wal hikmah. Beliau menyebutkan bahwa al-illat wasfun zahir mundamir sudah kita sebutkan. Tambahkan satu kata zahir. Ya. Wal hikmatu la yalzam an takuna wasfan mundhabitan. Ya. Kata beliau bahwa al-illatu wasfun zahir. Dan mundhabitun. yang sifat yang zahir tanda yang zahir ya baik itu berupa e, makna tertentu atau perilaku tertentu atau sifat tertentu yang zahir dan baku itu illat sementara al-hikmah itu la yalzam an takuna wasfan mundabitan sementara al-hikmah tidak disyaratkan an takuna wasfan mundabitan bisa jadi al-hikmah itu wasfan mundabitan bisa jadi juga hikmahnya juga, bukan eh, wasfan mun mundaditan. Ada beberapa kategori hikmah yang oleh kalangan ahli maqasid dianggap sebagai wasfan mundaditan. Misalnya saja ya, di antara hikmatuz zawaj. Ma hikmatuz zawaj? Ikhtarul umam, ya atau tidak? Memperbanyak al-aulad. Ini hikmah ya dari pernikahan untuk mendapatkan memperbanyak anak keturunan ini wasfan mundhabitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengisyaratkan hal tersebut dalam hadis. Wa inni mufakhiruk mufakhirun bikum ya ya bahasa ini bangga dengan banyaknya kalian amamil an anbiya. Jadi dengan banyaknya umat Muhammad ini Nabi bangga dengan banyaknya mereka. Dan, ya, dan juga pada ayat disebutkan mana eh pada hadis disebutkan masa fatazawwaju al-walud al-wadud al-walud yakni yang bisa banyak memberikan eh, anak keturunan. Nah, di antara hikmah azwat mata Hah? Eh, Iksar al-aulad memperbanyak anak keturun keturun ini wasfan mundabitan atau tidak? Wasfan mundabitan. Wasfan mundabit bahwa tujuan di antara seorang dia menikah Ya, tujuan yang tersebut menikah di antara hikmah yang ada di sekian banyak tujuan tersebut itu memperbanyak anak keturun keturunan. Ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu ya wa taala. Ini adalah masalah, itu tidak. Masalah yang masalah ini diharapkan untuk disempurnakan lagi. Diharapkan untuk ketika seorang itu menikah, dia benar-benar menekankan makna ini. Karena itu disyariatkan pada at-ta'adduz zaujat. Disyariatkan untuk memperbanyak atau memperbanyak ya menikah lebih dari seorang istri misalnya. Dimana dengan hikmah yang sama. Ya, hikmah yang sama itu mana? Memperbanyak anak keturun keturunan. Karena terkadang seorang istri mungkin nggak mampu beri anak satu atau dua saja misalnya. Atau mungkin ada yang mandul. Sementara hikmah kita menikah ada. Maka untuk jalbil masalah dari nikah tadi, ya, pemata tambahkan lagi. Ya, cari lagi eh, istri yang lain. Tapi ini kerja kuno hikmah mata wasfan mun mundabitan. Namun bisa jadi juga ah, hikmah ini bukan wasfan mundabit pada suatu hukum syarak. Misalnya saja, saya berikan contoh. safaru, ya, kata beliau rahimahullah taala, pas safaru illatun liqasri salat. Bahwa safar illat liqasri as-salat. Bahwa safar ini Seorang melakukan perjalanan itu adalah sebab seseorang dia mengkasar salat. Kapan seorang dia musafir? Ya, pada sebagian ulama bahkan mengatakan wajib ya disyariatkan untuk mata kasar as-salah. Sementara raf'ul masyakkah hik hikmah. Raf'ul masyakkah mana? Hikmah. Tayyib. Kenapa? Karena masyakkah, rafa' masyakkah ini matlub diinginkan oleh mata maslahat maslahatul ibad. Di antara yang bisa ya di melengkapi kemaslahatan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala rafa atau menghilangkan setiap darar yang ada pada diri dia. Di antara bentuk darar ada masyak al masyaqqah. Ya, di antara bentuk darar adalah masyak masyaqqah. Namun di sini juga perhatikan bahwa sebagian kalau ahli maqasid maka menjadikan ini sebagai mak maqsadus syar'i. I. Jadi seringkali e, terdapat hal yang mana yang agak rancu atau ada kemiripan antara maqasid syariah dengan illat, terkadang ada kemiripan antara maqasid syariah dengan hik al-hikmah. Walaupun ada perbedaan, tidak perbedaannya itu sangat dakik, itu sangat mana? Ya, dia e, sangat tipis perbedaan di antara ketiga istilah ini. Kata beliau rahimahullah taala selanjutnya Ya tayyib, berarti kan farafu masyakka itu hikmatun pada mada kasus salat karena ini bukan ya wasfun mun mundabitun pada ibadati ibadati salat. Iya. Limata kita katakan bukan wasfun mundabitun pada ibadati salat? Karena raful masyakka pada ibadati salat bukan raful masyakka bi tayyib bi kamaliha atau bi jami'il masyakka tidak. Karena itulah seseorang yang dia ghairul qadirin ala salati fi halatil marad Seorang yang tidak mampu menjalankan salat ketika dia sakit, dia terus salah atau tidak? Boleh tidak ditinggalkan salat? La. Seorang yang dia masa fi safar diberikan kebolehan untuk tidak berpuasa, apakah gugur bagi dia fardiyah atau siam? Tidak. Jadi dia tidak rafa masyakkah bi bilkul dia tidak menghilangkan masyakkah secara utuh. Ya, hanya mengalihkan dari masyakkah yang lebih e, berat kepada masyakkah yang lebih yang lebih ringan yang mana yang sanggup untuk dilakukan oleh hamba tersebut. Ya, karena itu dikatakan ada ya hikmah dan bukan sebagai il ilah dikenakan hikmah ini germun mun gair itu untuk mewakili kata raful masyakka secara utuh. Ya. Tuma kalau hana rahmatullah alaihi al-farqu bainal hikmati wa maqasid syariah Ya perbedaan antara hikmah dan maqasid asyariah. Kalau nak maqasid syariah umurun mundabitatun bainama al-hikam qad la takunu kadhalika. Tayyib. Kata beliau rahimahullah taala. Ya maqasid syariah umurun mundabitah. Makasid syariah ini perkara-perkara yang mubadid Perkara-perkara yang selalu sejalan sesuai ya dengan ahkam syariah. Bila al-hikam kad la takunu kadalik. Karena al-hikam bisa jadi tidak seperti itu. Tidak seperti tidak seperti itu. Dikarenakan tentunya terkadang hikmah ya, terkadang hikmah ya yang kita katakan dia ghairu mundabitah itu untuk tahqiq masalah yang lain. Kenapa dikatakan tidak hikmah yang gairu mundabitah? Karena mungkin ada masalah yang lain yang hendak diinginkan oleh syariat. Anda ujikan misalan. Seperti pada kasus kisah yang kita sebutkan tadi. Ketika seorang diberlakukan kisah. Ya, diberlakukan kisah. Ya. Fa waliyuddam punya dua pilihan. Ya, jadi wali si korban yang terbunuh punya dua pilihan. Itu mana? Imma kisas wa imma mana? Diat mughallaza. Ya kan? Imma dia menerima kisas, imma dia menerima diat mughallaza. Ini ala khiyar. Nah, kalau kita menganggap bahwa uh, hukum syariat ini hukum syariat ini kalau kita anggap hikmah, ya berarti kita bicara tentang al-hikmah ya pada masalah kisas yang kita sebutkan tadi bahwa di antara hikmah dari kisah itu ada hayatun lil ghair hayat bagi orang lain untuk menjaga jiwa dan kehidupan orang orang lain terus ada hikmahnya taklil asyar mengurangi mata keburu keburukan ya mengurangi kemafsadatan yang mungkin terjadi kalau kisah ini ditinggal ditinggalkan. Ini namanya hikmah yang kita katakan bahwa hikmah ini bisa jadi gairu mundabitah kalau kita hanya melihat secara zahir pada kasus kisas. Karena al-alyak dengan kias pada kasus kisas mada waliyuddam memilih diat mughalladha. Ya atau tidak? Karena diatul mughalladha sejalan dengan makna hifzu an-nafs. Benar atau tidak? Karena dengan dia mengalata si pembunuh yang bertobat ini misalnya dia bertobat, dia berikan kesempatan untuk hidup. untuk hidup. Hibdun di nafsu atau bukan? Hebat di nafs. Namun ketika syariat memberikan pilihan kepada wali dab, silahkan Anda memilih antara ya e, dia atau Anda memilih dengan kisas. nanti memilih kisas. Apakah dia salah? Tidak. Apakah masih sejalan dengan hikmat atau tashri? Masih sejalan atau tidak? Masih sejalan walaupun pada sudut pandang yang berbeda, yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda pada satu sisi dia mengabaikan mata hifdzun nafsi al-qatil. Dia mengabaikan mata hifdz an nas bagi si pembunuh tadi. Tetapi untuk yang lainnya saja yang mungkin orang mengatakan ini masih tasawur. Dia menjaga mata jiwa orang lain yang selain dari yang terbunuh tersebut. Ya kan? Maka dikatakan bahwa inna fil qisasi hayat Inna fil qisasi haya hayatun. Bahwa pada kisos itu terdapat hayatun dan diantara hikmahnya tadi menjaga jiwa orang lain orang lain yang mungkin kita nggak akan bisa dapatkan pada kasus kisos itu ketika terjadi enggak ya karena kita lihat bahwa situ terdapat sesuatu yang menyalahi ki, kias yang menjadi menyalahi kiasul asal menyalahi kias al al asal nah ini hikmah ini namanya mata hik al-hikmah. Sudah juga mengatakan diantaranya misalnya semua yang berkaitan dengan penjagaan siyanati ke rabbil ibad. Itu semua masuk pada kategori hik hikmah. Yang bisa jadi seseorang tidak akan menjangkau hikmah tersebut dan akan mengerti. Dengan mengerti masalah yang ada dari misalnya qitalul musyrikin. Dia akan mengerti dari hikmah yang ada ya dari qitalul munafikin. Ya, akan mengerti hikmah yang ada ketika perbuatan tersebut dilakukan sementara memungkinkan ada waktu ilaihi. Sementara masih memungkinkan untuk mana menyebarkan dakwah kepada mereka. Mereka. Dimana dikenakan ada yang harus dijaga yang lain. Itu mata ikhwan jami'an yang kaitannya dengan hukuk Rabbil Rabbil Ibad. Nah, ini berbeda-beda tentunya sesuai dengan kasusnya dan berbeda-beda sesuai dengan hukum-hukum syarat yang diberlakukan. Tuh. Sementara pada maqasid syariah ya sebagian besarnya sifatnya mun mundabita, baik itu yang ambah maupun juz'i juz'iyah. Yang berikutnya kata beliau al-hikam tata'allaqu bi afradil ahkam. Ya. Bainama al-maqasid ya ghaliban ma tata'allaqu bi kulliyatil ahkam. Perbedaan yang kedua bal hikam itu erat kaitannya dengan juz'iyatil ahkam afrad. Ya afrad al-ahkam sementara makasid sebagian besarnya berkaitan dengan kulliyatil ahkam. Ini ada ibarat yang lebih sederhana dari ibarat ini ya bahwa kullu hikmatin fit tashri' ya tumassilu juz'an minal makasid. Ini ada ibarat dari sebagian ahli makasid, ya bahwa Ya setiap hikmah pada tashri Hikmah pada tashri syariah Ya Tumathilu juz'an minal maqasir Itu selalu penggambaran salah satu bagian dari maka Maka Bahkan diantara mereka Ya bahkan menyebutkan seperti At-Tufi dan selainnya Bahwa Ya hikmah itu syari Hikmah Al-hikmah ini Itu adalah maqasir syariah juz'iyah Makasih syariah juz iya. Silahkan bisa lihat perbedaannya kan? Pada makasih syariah lebih luas cakupannya daripada hik hikmah. Kena hikmah pada bagian-bagian yang ada pada makasih. karena makasih bisa mencakup satu persatu bagian, bisa juga mencakup keseluruh keseluruhannya. Iya, ini contohnya sudah berapa kita sebutkan tadi. Contohnya misalnya kaidatul kulli atau makasih syari kulli misalnya tai at taisir wa adam al-idrar. Itu berlaku pada banyak ahkam. Pada banyak ahkam syari syariah. Hikmah contoh rafal masyakkah pada Qasar fi shalah. Rafal masyakkah pada iftar musa musafir di Ramadan ya. Itu semua hikmah. Yang masuk kategori mata rafat masyarakat tetapi hanya pada juz'iyat hukum tidak mencakup pada banyak ahkam syariah. Yang berikutnya yang terakhir, annal maqasid hasilatun bil ahkam syariah qat'an. Wa maqasid syariah hasilatun bil ahkam syar'iyyati qat'an. Itu diperoleh dari ahkam syariah sifatnya qat'i. بخلاف الحكم فإنها قد تتخلف anil الأحكام syariah, Berbeda halnya dengan hikmah فإنها كان حكمة إنك تتخلف عن الأحكام عشر إن محل خلاف يعني مقاصد الدين يا أبقى مقاصد الشرعية حاصلة بالأحكام الشرعية أبقى حاصلة بالأحكام الشرعية أتوكا دي حاصلة داري أدلة الأحكام الشرعية ولبس بجر من رجهكا يا بهوا المقاصد حاصلة dari ahkamnya, laysa min adillatiha. Artinya bahwa terkadang suatu ahkam syariah ya dalilnya bukan dalil yang cukup kuat dijadikan pijakan hukum. Hadis yang dhaif misalnya. Contohnya hadis la darar wala dirar ala ikhtilafi. Sebenarnya mengatakan hadis ini dhaif, tapi dijadikan sebagai suatu kaidatul amma juga maksud syar'i kulli. Jadi bukan nazarnya kepada adil kepada adillah. Ya, bikhilafil hikam, berbeda dengan hikam. Adapun hikam kata takhallaf anil ahkam syariah, terkadang al-hikmah ini kita nggak akan peroleh dari ahkam syariah itu sendiri. Ya, dia akan bergeser dari mana? Ya ahkam syariah yang ada, yang ada yang kalau bahasa uh, usulnya biasanya dikatakan dia seringnya mukhalafatul kias Ya seringnya mana mukhalafat dari kias al asli. Ya, dia sering mukhalafah pada al-qiyas, maka terkadang dari situ kita melihat adanya hik al-hikmah. Ini ada beberapa contoh misalnya pada kasus menyangkut pada kasus rajam pada hadis muat Ibn Jabal fi zaman Umar radhiyallahu taala anhu ya di mana beliau radhiyallahu taala anhu istadil dengan mana eh, dengan maksud syariat atau dengan hikmah fil juz'iyah tadi Ketika ada seorang yang dia mengaku berzina, dia datang ke hadapan beliau dan awal hukum yang beliau tetapkan adalah rajam. Tapi wanita tersebut dalam keadaan ha, ya keadaan hamil. Jadi eh, kisahnya ada seorang wanita, dia bersuami, suaminya tinggal pergi dia berapa waktu yang lama. Selama jeda waktu tersebut dia hamil. Jeda waktu tersebut dia dia hamil. Nah, siapa yang melakukan suaminya? Suaminya safar. Nah ketika hendak dirajam eh, Sebagai sahabat mengingkari eh, keputusan Umar saat itu dan mereka biarkan sampai dia melahirkan. Biarkan sampai dia melahir, melahirkan. lantas Umar radhiyallahu taala anhu beralih kepada hukum tersebut sampai dia melahirkan. Ketika dia melahirkan datang si suami wanita tersebut. Waqala inna hada ibni. Ini adalah anak saya, anak saya. Jelas ya di sini ini pernah saya terangkan juga sebagian ikhwan di sini ada masalah terkait dengan kuat syubhat. Apa kuat syubhatnya? Dia hamil, suaminya jauh. Ya kan? Berzina nggak kira-kira? Berzina. Tetapi ada hukum zahir yang lain. Itu mata iktiraf. Ketika sang suami mengatakan dia adalah anak saya, selesai masalah. Ya selesai mas, Asa. Faktara mana Umar kalau kalau zauj. Lantas Umar berada memilih perkataan dari sang suami tadi dan mengatakan lisa sahli harajam, selesai masalahnya. Ya. Tapi lahan di sini perhatikan. Qiyasul asli rajam atau tidak? Rajam. Kuat syubhat pada rajam jauh lebih kuat sebenarnya. Dibandingkan karain yang menunjukkan bahwa itu adalah anak dari si suami. Tetapi di sini ada hikmah yang dipelihara, dijaga oleh Umar radhiyallahu taala anhu, itu pada Ahkam yang berkaitan dengan ad-da'awah. Dengan klaim seseorang. Ketika orang itu mengatakan "Hadza ibni selesai. Dia adalah anak saya. Dia adalah anak. Anak saya di sini kita menjaga hadis atau uh, hukum yang lain yang sifatnya kulliyah ala anak al bajina ma ala man idda'a wal yaminu ala man man angkar wa da'awah yang e, berasal dari itiraf juga ada awah min itiraf mana-mana makbulah. Kalau klaim dari suatu itiraf tertentu itu harus diteri, diterima. Jadi kita perhatikan bahwa terkadang seseorang dia akan beralih dari konteks hukum yang seharusnya berlaku di ahkam syariah yang ada karena sebab-sebab tertentu. Karena sebab-sebab tertentu walaupun sebab ini tentunya tidak boleh keluar dari zawahir ahkam syariah.